yang mana sesuai dengan kesepakatan e, buku yang kita jadikan rujukan adalah kitab Sifatul Shaumin Nabi Sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan ya tata cara atau sifat e, puasanya sifat berpuasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bulan Ramadan yang ditulis oleh Syekh Salim Al Hilali dan Syekh Ali Hasan Al Halabi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga mereka berdua dalam kebaikan. Ya, sesuai dengan e, pembahasan atau urutan-urutan pembahasan dalam kitab ini, setelah pada pertemuan kemarin telah kita bahas sedikit mengenai mukaddimah tentang gambaran umum keutamaan Ramadan dan juga sikap para ulama salaf dalam menyambut tamu agung tersebut ya juga e, targib anjuran untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ketika menjalankan ibadah-ibadah yang agung di bulan yang penuh kemuliaan ini kita akan melihat beberapa keutamaan ya keutamaan yang berhubungan dengan puasa secara umum, kemudian keutamaan bulan Ramadan itu sendiri, dan beberapa uh, apa ini kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang bisa melaksanakan petunjuknya dan petunjuk nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam bulan kemuliaan tersebut. Ya, pertama fadhailus siam keutamaan-keutamaan puasa secara umum. Ini mencakup puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah dan tentu saja untuk amalan-amalan yang wajib secara umum sudah antum ketahui semua bahwa Allah Subhanahu wa taala hanyalah akan mencintai seorang hamba yang berusaha untuk terlebih dahulu menunaikan atau mengamalkan dengan sebaik-baiknya apa-apa yang diwajibkannya. Apa-apa yang diwajibkannya kepada manusia yang sudah kita ketahui ini semua adalah syarat untuk mencapai predikat wali sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan dalam hadis kursi yang sahih riwayat Imam Bukhari. Man adali waliyan firman Allah Subhanahu wa taala man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattuhu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu Barang siapa yang memusuhi kasihku memusuhi waliku maka sungguh aku telah menyatakan perang terhadapnya dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan satu amal yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan baginya dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang bersifat nafilah sehingga aku pun aku pun mencintainya. <clears throat> Maka ini jelas keutamaan umum yang berhubungan dengan amal-amal yang wajib <clears throat> bahwasanya agar bisa meraih cinta dari Allah Subhanahu wa taala <clears throat> berusaha seseorang itu harus berusaha pertama menyempurnakan kewajiban-kewajibannya kemudian mengamalkan amalan-amalan yang sunnah yang sudah kita ketahui amalan-amalan sunnah itu disebutkan dalam hadis sahih yang lainnya merupakan pelengkap dan penyempurna dari kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Ya. Adapun keutamaan-keutamaan puasa yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis yang sahih. Pertama, firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Allah berfirman, "Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati" wal wal was والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين wal hafizati" والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما Sesungguhnya, jadi Allah menyebutkan dalam ayat ini sifat-sifat terpuji <clears throat> sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh hamba-hambanya yang bertakwa. Surat Al-Ahzab ayat 35. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang muslim laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang qanitin selalu tunduk kepada Allah laki-laki maupun perempuan, as-sadiqin orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang bersabar laki-laki maupun perempuan, khasyiin orang-orang yang khusyuk ya, selalu tunduk kepada Allah laki-laki maupun perempuan, al-mutasaddiqin ya, orang-orang yang selalu bersedekah laki-laki maupun perempuan, wasaimin dan orang-orang yang selalu berpuasa. Orang-orang yang selalu berpuasa, laki-laki maupun perempuan, wal hafizina furujahum dan orang-orang yang menjaga kemaluannya laki-laki maupun perempuan dan orang-orang yang banyak menyebut nama Allah laki-laki maupun perempuan Allah sediakan bagi mereka pengampunan dan pahala yang agung. Ini jelas disebutkan dalam bentuk dalam bentuk pujian menunjukkan bahwasanya di antara sifat hamba-hamba Allah yang bertakwa adalah mereka itu as-saimin was imat ya. Orang-orang yang selalu berpuasa baik yang wajib tentu saja yang utama kemudian puasa termasuk puasa-puasa yang bersifat anjuran laki-laki maupun maupun perempuan. Nah, itu ayat yang pertama. Ayat yang berikutnya Surat Al-Baqarah ayat 184. Ketika Allah menjelaskan tentang kewajiban puasa dan hal-hal yang berhubungan dengannya di situ Allah berfirman, "Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Dan jika kalian berpuasa, maka itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Ini juga menunjukkan bahwasanya puasa itu adalah satu amal yang baik, satu keutamaan yang besar dan lebih lanjut dalam hadis-hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan puasa dalam berbagai bentuk keutamaannya. Sekali lagi, jangan kita lupakan penjelasan yang saya terangkan pada pertemuan yang lalu bahwa keutamaan tersebut akan diterima oleh manusia sesuai dengan terkumpulnya dalam dirinya syarat-syarat atau sempurnanya dalam dirinya wujud dari syarat-syarat diterimanya amal. Jika semakin sempurna ikhlasnya dan semakin sempurna amal ibadah yang diamalkannya sesuai dengan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin sempurna pula keutamaan yang diterimanya dan jika semakin kurang maka juga semakin semakin kurang. Pertama, keutamaan yang disebutkan dalam hadis yang sahih yaitu as junnah. Puasa itu adalah junnah, perisai atau tameng ya. Perisai untuk melindungi diri <clears throat> dari neraka. Ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang fungsi daripada sorga untuk melindungi seseorang dari neraka. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya dari sahabat Jabir dan beberapa sahabat yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar." al siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu adalah perisai yang menghalangi atau yang dijadikan sebagai penghalang bagi seorang hamba dari dari api neraka. Dari api neraka. Jadi ini saya merupakan satu keutamaan yang besar karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa sebagai perisai untuk menghalangi seseorang dari api neraka. Yang diterangkan dalam penjelasan di sini bahwa puasa itu dikatakan sebagai perisai dari api neraka karena puasa itu sebagaimana sudah kita terangkan pada pertemuan kemarin itu berfungsi untuk meredakan syahwat manusia. Puasa itu atau bulan Ramadan itu merupakan madrasah untuk mengendalikan syahwat manusia. Makanya dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW hadis yang terkenal bersabda, "Ya ma'syar sabab, ya ma'syar ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'atafal fal falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraji wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bis siyam bis fa innahu lahu lahu wija'." <clears throat> Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah mampu menanggung beban pernikahan, maka hendaknya dia menikah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluannya atau kehormatannya. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaknya dia melakukan puasa karena itu merupakan wijak, merupakan pemotong syahwatnya, merupakan pengendali pengendari syahwatnya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan puasa itu sebagai pengendali syahwat, menunjukkan bahwa orang yang sering berpuasa dia akan terbiasa mengendalikan syahwatnya. Sedangkan kita tahu semua bahwasanya neraka itu hufat di di syahwat. Hadis riwayat Bukhari Muslim, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Huffatil jannatu bil makareh wa huffatin naru syahwat sorga itu dilingkupi dengan hal-hal yang makareh yang berat dilakukan oleh nafsu manusia sementara neraka itu dilingkupi dengan hal-hal yang disukai oleh syahwat manusia maka dari segi sinilah wajar kalau dikatakan puasa itu merupakan perisai dari neraka karena membantu manusia untuk terbiasa mengendalikan dirinya terbiasa untuk mengendalikan dirinya. Makanya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mensifati penduduk sorga dalam Firman-Nya Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut terhadap keagungan Allah dan selalu menahan nafsunya dari memperturutkan syahwatnya, keinginannya, maka mereka inilah yang Allah jadikan sorga sebagai sebagai tempat kembalinya. Ini uh, segi yang menunjukkan bahwasanya kenapa puasa itu dikatakan sebagai perisai yang menghalangi dari api neraka. Dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min abdin <clears throat> yasumu yauman fi sabilillahi illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anin nari sab'ina kharifan." <clears throat> sab'ina kharifan. <clears throat> Tidak ada seorang hamba pun yang berpuasa sehari saja di jalan Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan puasa tersebut sebagai sebab yang menjauhkannya, menjauhkan wajahnya dari neraka sejarak 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Kata para ulama, kalau disebutkan dalam hadis-hadis tentang perjalanan maksudnya adalah perjalanan di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu perjalanan dengan mengendarai onta itu maksudnya kalau disebutkan tentang masafah ya perjala apa jarak tertentu perjalanan sekian tahun itu maksudnya perjalanan dengan mengendarai mengendarai onta ini juga menunjukkan keutamaan yang besar dan ada hadis-hadis yang lain yang di situ disebutkan <clears throat> tentang keutamaan puasa dengan kait fisabilillah di jalan Allah. Kita ketahui makna daripada kata-kata di jalan Allah kalau kita dapati nas-nas Al-Qur'an maupun hadis-hadis yang menyebutkan satu amal tertentu yang di situ dikaitkan dengan kata-kata fisabilillah di jalan Allah. Ini pengertiannya ada sebagian ulama yang mengatakan ini khusus bagi orang yang melakukannya ketika berjihad atau berperang melawan musuh. Tapi juga ada yang mengartikannya secara umum. Kita tahu yang namanya jalan Allah itu adalah semua amal-amal kebaikan yang disyariatkannya. Maka pengertian umum ini lebih dekat kepada pendapat yang kuat insya Allah karena yang dinamakan sebagai jalan Allah dinamakan sebagai jalan Allah Subhanahu wa taala yang dibentangkannya di dunia ini adalah jalan yang telah digariskannya yaitu amalan-amalan ibadah yang diamalkan sesuai dengan petunjuknya dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah pengertian jalan Allah di sini adalah maksudnya amalan yang diamalkan dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekali lagi ini menunjukkan kepada kita keutamaan mengamalkan puasa dengan memperhatikan kualitasnya liyabluwakum ayyukum ahsanu ahsanu amala dialah Allah yang menjadikan kehidupan dan kematian agar menguji siapa di antara kamu yang lebih bagus lebih bagus amalnya nah oleh karena itulah persiapan paling utama untuk puasa itu memperbaiki niat memperbaiki niat saat-saat ini merupakan kesempatan kita untuk murojaah kembali tauhid ya murojaah kembali keikhlasan kita, kemudian murojaah kembali hal-hal yang berhubungan dengan eh, amalan-amalan e, hati kita agar niat itu atau kesempurnaan ikhlas itu tidak terhalangi sama sekali agar kita bisa mencapainya. Ini sangat penting sekali untuk menjadikan sempurnanya amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ana ingatkan antum semua pernah mendengar ucapan yang sangat terkenal dari Imam tabi'ut tabi'in yang terkenal Abdullah ibnul Mubarak Amirul Mukminin fil hadis ya pimpinannya kaum mukminin dalam masalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengatakan rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyatu wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah berapa banyak amalan-amalan yang kecil menjadi besar nilai nilainya karena karena apa niat yang maksimal sebagaimana berapa banyak amalan-amalan yang besar menjadi kecil nilainya karena niatnya yang tidak yang tidak maksim yang tidak maksimal. Oleh karena itulah ini yang saya pernah terangkan menjadikan faktor utama yang menjadikan para sahabat teristimewa dalam amal-amal kebaikan mereka karena perhatian mereka untuk memperbaiki kualitas amal lebih besar daripada sekedar memperbanyak kuantitasnya. Dalam hal ini salah seorang ulama tabi'in Bakar bin Abdullah Al-Muzani pernah mengatakan, "Ma sabakahum Abu Bakrin bikathrati salatin wala siyamin wala sadaqatin walakin bi syai'in waqara fi qalbihi." Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq itu mengungguli keutamaan para sahabat yang lainnya hanya dengan banyaknya puasa, banyaknya salat atau banyaknya bersedekah, tetapi beliau mengungguli para sahabat yang lainnya karena syai'un waqara fi qalbihi, keimanan yang kuat, keikhlasan yang kuat yang menancap dalam dalam hati beliau. Cuma ya karena ikhlas ini memang amalan berat, tidak mudah untuk kita tidak mudah untuk kita praktekkan, semudah mengucapkannya, maka perlu dilatih dan perlu dipersiapkan. Ibnu Qayyim sampai mengungkapkan mengungkapkan dalam ucapannya tentang penyimpangan niat, beliau mengatakan amma syirku fil iradati wan niat fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu penyimpangan-penyimpangan atau kesyirikan dalam keikhlasan dan niat ya itu ibaratnya seperti <clears throat> samudra yang luas yang tidak bertepi wa qallaman juminhu dan sangat sedikit orang yang bisa selamat selamat dari dari kerusakan tersebut <clears throat> oleh karena itu perlu kita mempersiapkan diri dengan berdoa membenahi kembali niat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta dilindungi dari kesyirikan yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibersihkan hati kita dari kotoran-kotoran yang menghalangi keikhlasan, yang menghalangi petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkannya. Masih ada kesempatan bagi kita dan juga mempersiapkan mempelajari hal-hal yang meningkatkan kualitas daripada amal kita yaitu petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam amalan tersebut yaitu dalam masalah ini yang berhubungan dengan petunjuk beliau dalam puasa. Itu keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang berikutnya berhubungan dengan keutamaan yang pertama, kalau puasa itu menghalangi dari neraka berarti puasa itu merupakan satu sebab, salah satu sebab yang utama untuk memasukkan seseorang ke dalam surga. Dalam hadis yang sahih dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Abu Muhammad Al-Bahili itu namanya Sudai Sudai Ibnu Ajlan. Sahabat yang sangat terkenal. Dia mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannata." Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang dengan sebabnya aku masuk ke dalam surga. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaika bisawmi la mislalahu." Alaika bisawmi la mislalahu. Hendaknya kamu melakukan puasa. Dan ini umum ya. Puasa wajib termasuk puasa yang sunnah. Hendaknya kamu melakukan puasa karena tidak ada bandingannya amalan amalan tersebut. Ini keutamaan yang agung yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat An-Nasa'i Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Oleh karena itu, ini puasa merupakan satu keutamaan yang besar yang memudahkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu agar terhindar dari neraka dan dimudahkan masuk surga dengan taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan berikutnya Seperti yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, orang yang berpuasa mendapatkan pahala tanpa tanpa hisab, tanpa batasan. Berikutnya, orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala untuk menerima keutamaan dan pahala mereka. Dan yang kelima, keutamaan yang kelima yaitu yang disebutkan dalam hadis yang sahih bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak minyak misik ya, minyak kesuri Ini semua disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Qala Allahu Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis kursi ya. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia adalah untuknya. Dalam lafaz Sahih Muslim ada terdapat tambahan al hasanatu bi asyri am, bi asyrati amsalihah bi asyri amsalihah ila sab'i mi'ati dhi'fin. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Allah berfirman, "Illa siyam," kecuali puasa. Semua diberikan balasan yang terbatas kecuali puasa yang tidak ada batas batas balasannya. Kenapa demikian? Fa innahu li karena puasa itu adalah untukku dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Aku sendirilah yang akan membalasnya. Wasiyamu junnatun dan puasa itu adalah junnah ya, perisai dari neraka. Wa idza kana yauma shaumi ahadikum fala wa la yaskhab. Maka jika salah seorang di hari ketika dia berpuasa, janganlah dia mengucapkan kata-kata yang kotor ya. Dan jangan yaskhab membuat apa ini kegaduhan ya. Membuat hal-hal yang menjadi mengganggu orang di sekitarnya. Ini tentu saja perbuatan yang dilarang di setiap saat ya, tetapi ketika berhubungan dengan waktu-waktu yang diutamakan atau tempat-tempat yang diutamakan maka keharamannya lebih besar lebih besar lagi fa in ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'un saim kalau dia dicela atau diperangi oleh seseorang maka hendaknya dia mengatakan ini mruun saim ini mruun saim sesungguhnya aku adalah orang yang sedang berpuasa ini para ulama menerangkan dia mengatakan ini secara zahir dengan dengan mengatakan demikian ada juga yang mengatakan dia mengatakan terhadap dirinya artinya dia berusaha mencegah dirinya dengan mengingatkan bahwa dia sedang sedang berpuasa begitu والذي نفس محمد بيده biyadih فمن صائم أطيب عند الله من ريح المسك. Demi Allah yang jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangannya. Sungguh perubahan bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada rihil misik daripada uh, wanginya minyak kesturi dan ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa amal-amal ibadah itu bernilai utama di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam pandangan atau penglihatan manusia tidak kelihatan keutamaan tersebut. Seperti baunya orang yang berpuasa. Bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi manusia sangat sangat busuk ya. Karena bersumber dari dalam dalam perutnya. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala sangat mengagungkan ibadah, sangat mengagungkan ketaatan, maka apa yang nampak dalam pandangan manusia atau yang tercium oleh indera mereka tidak seperti apa yang uh, nilainya keutamaan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini seperti ayat-ayat yang menggambarkan tentang orang-orang munafik. Misalnya Allah berfirman, orang-orang munafik itu summum bukmun umyum fahum layar jiun. Mereka adalah orang-orang yang tuli, bisu dan buta. Kalau kita lihat secara zahir mereka adalah orang-orang yang melihat. Punya mata dalam artian bisa melihat secara zahir, bisa mendengar dan bisa berbicara. Akan tetapi ketika tiga hal ini, tiga alat atau indera ini tidak mereka gunakan untuk diisi dengan petunjuk Allah, maka di hadapan Allah mereka tidak bernilai sama sekali, dianggap seperti orang-orang yang tidak berguna. Indra tersebut diberikan kepada mereka. Makanya dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim yang lainnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkurullaha kama falil hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang menyebut nama Allah mengingat Allah dan tidak mengingat Allah maka seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Ini perumpamaannya orang yang mengisi hidupnya dengan ketaatan dan orang yang mengisi hidupnya dengan berpaling dari ketaatan. Oleh karena itulah sudah kita bahas berkali-kali Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an fungsi daripada petunjuknya itu sebagai ruh. Wa kadzalika auhayna ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami. Maka orang yang tidak mengisi hidupnya dengan petunjuk Allah, itu ibaratnya adalah mayat yang berjalan. Mayat hidup. Makanya orang-orang munafik Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim." Kalau kamu melihat penampilan mereka, <clears throat> fisiknya mereka kamu akan kagum karena indahnya fisiknya. Kalau mereka berbicara kamu akan dengar karena bagusnya kata-katanya. Tapi Allah mengatakan ka'annahum musanna dan mereka itu tidak ada artinya cuma seperti apa ini kayu yang bersandar, tidak ada nilainya sama sekali, seperti mayat hidup. Dan inilah e, nasib daripada orang-orang yang cuma mengutamakan penampilan bohir tapi tidak mengisi hatinya dengan sumber, sumber kehidupan yang hakiki, yaitu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah orang-orang yang sangat tercela dan merekalah orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran amwatun gairu ahya orang-orang yang mati dan mereka bukanlah orang-orang yang hidup maka orang-orang yang mau mendengarkan kebenaran mau mengikutinya inilah orang-orang yang benar-benar memfungsikan pendengarannya dengan sebaik-baiknya walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum seandainya Allah mengetahui ada kebaikan dalam diri mereka maka Allah akan jadikan mereka mau mendengarkan dan mengikuti mengikuti petunjuknya <clears throat> Lisa ini farhatan. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan. Ya Yafrahuhuma yang mereka bergembira padanya. Idza aftara fariha ketika dia berbuka puasa maka dia akan bergembira, bergembira karena bisa menunaikan ibadah yang agung ini sampai di akhirnya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi dan ketika dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala maka dia akan bergembira dengan dengan puasanya. Maka inilah e, bentuk puasa yang sebenarnya. Seorang hamba yang memiliki iman, ketika dia telah menjalankan ibadah puasa dengan baik, maka diibaratkan orang yang mendapatkan harta yang sangat berharga, maka dia akan bergembira. Bergembira karena dia merasakan sesuatu yang benar-benar menyenangkan hatinya. Menyenangkan hatinya karena sudah kita ketahui iman itu digambarkan dalam Al-Qur'an bagi orang-orang yang sempurna keimanannya digambarkan seperti zina, perhiasan. Walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi kulubikum. Akan tetapi Allah jadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu. Nah, sesuatu yang indah seperti ini ketika ketemu dengan amal-amal ibadah yang semakin menyempurnakannya maka akan menjadikan kegembiraannya semakin bertambah. Kegembiraannya semakin bertambah. Oleh karena itulah penduduk sorga itu disifati mereka itu selalu bergembira karena mereka merasakannya lahir dan batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im." yuskona mirrahikil maktum Kamu akan lihat pada wajah-wajah mereka penduduk surga nadratan naim, kecerahan yang menggambarkan kenikmatan yang mereka rasakan. Ini digambarkan oleh para ulama bahwa penduduk surga itu wajah mereka berseri-seri karena hati mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa yang mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala kalbi kalbi bashar dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Merasakan kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga dan belum pernah terlintas dalam benak manusia. Ini penduduk sorga. Sampai digambarkan wajah mereka itu berseri-seri menampakkan kegembiraan tersebut. Makanya dalam hadis sahih yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan awalu zumrotin tadhulul jannata ala suratil qamar ya kelompok pertama yang masuk surga itu rupanya seperti Komar seperti rembulan menampakkan keindahan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keindahan tersebut ada pada hamba-hambanya yang bertakwa sewaktu di dunia dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ini bentuk kegembiraan ketika menjalankan ibadah puasa. Wa idza rabbahu fariha dan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bergembira dengan dengan puasanya. Bergembira ketika mendapatkan balasan kebaikan dari dari puasanya yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan merahmatinya dan akan memudahkannya masuk ke dalam ke dalam surga. <clears throat> itu keutamaan yang kelima. Keutamaan yang keenam as wal Qur'anu yashfa'ani li sahibihima puasa dan Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an ya, itu memberikan syafaat kepada orang yang mengamalkannya sewaktu di dunia. Subhanallah, ini keutamaan yang besar. Antum tahu semua syafaat itu sangat dibutuhkan ketika pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan <clears throat> makhluk-makhluknya, beberapa makhluknya untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya seperti yang saya pernah jelaskan syarat-syaratnya dalam beberapa pengajian. Termasuk yang Allah berikan izin di samping dalam hadis yang saya disebutkan para malaikat, para nabi, kemudian orang tua yang anaknya meninggal sebelum balik dua atau tiga orang, termasuk juga sebagian dari amal-amalan tertentu. Amal-amal perbuatan yang tentu saya dilaksanakan dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah puasa dan membaca Al-Quran. Puasa dan membaca Al-Quran. Jika seseorang yang membacanya itu meninggal dalam keadaan bertauhid, insya Allah dia berhak mendapatkan syafaat tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Beliau bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan bacaan Al-Qur'an, jadi amal ini maksudnya amal perbuatan manusia ya, akan memberi syafaat bagi seorang hamba yang melakukannya pada hari kiamat. Yaqulu siyam, maka puasa akan berkata dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menjadikan amal perbuatan manusia termasuk puasa dan yang lainnya bisa memiliki wujud memiliki jasad dan berbicara karena Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menjadikan semua makhluknya berbi bisa berbicara. Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai. Allah lah yang menjadikan kita berbicara yang dia mampu untuk menjadikan berbicara semua makhluknya. Ya, maka puasa mengatakan, "Ay Rabbi, mana'tuhu at-ta'ama wasyahwata." Fasyafi'ni fihi. Wahai Rabbku, wahai Allah. Aku telah melarangnya. Aku telah mencegahnya dari makan dan memperturutkan syahwatnya. Maka berikanlah izin padaku untuk memberi syafaat kepadanya. Wayakulul Quran kemudian amalnya membaca Al-Quran berkata, tuhul nauma bil laili fasyafi'ni fihi Aku telah mencegahnya atau menghalanginya untuk tidur di malam hari karena dia membaca Al-Qur'an, maka berikanlah izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Kala kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayush fayusyaffa'an." Maka keduanya pun yaitu amal apa ini berpuasa dan membaca Al-Qur'an diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat kepada kepada orang tersebut. Nah, ini keutamaan yang sangat agung tentu saja pada saat-saat manusia membutuhkan amal kebaikan di hari kemudian yang ketika pada waktu itu ada kemungkinan setelah ditimbang amal perbuatannya ternyata keburukannya lebih banyak yang kemungkinan dengan hal tersebut dia termasuk orang yang berhak masuk ke dalam neraka maka dalam kondisi seperti ini amal-amal seperti syafaat Kemudian juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tentu saja sangat dibutuhkan oleh seorang hamba untuk menyelamatkan dia dari pedihnya azab neraka di antaranya dengan mengamalkan amalan-amalan yang dijamin bisa memberikan syafaat bagi orang-orang yang mengerjakannya dengan baik sewaktu sewaktu di dunia. Ya, keutamaan berikutnya asyamu kafar. kafarah. Puasa itu adalah kafarah. Dijadikan sebagai penebus ya, dari beberapa kesalahan-kesalahan yang disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Seperti bagi orang yang melakukan pelanggaran ihram ketika melaksanakan ibadah haji atau umroh itu ada puasanya karena ada uzur ya misalnya sakit atau yang lainnya atau ketika orang tidak mampu untuk menyembeli haji ketika melaksanakan ibadah haji tamatu atau ibadah haji kiran. Termasuk juga orang yang membunuh dengan sengaja, membatalkan sumpah ya, bagi yang tidak mampu e, memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian. Maka diperintahkan untuk berpuasa tiga hari. Membunuh hewan buruan ketika melakukan ihram, haji atau umroh dan beberapa perbuatan-perbuatan yang lainnya yang disyariatkan dalam agama Islam untuk diberi kafaro dengan dengan eh, <coughs> dengan melakukan puasa ya melakukan puasa jadi ini menunjukkan keutamaan puasa karena Allah Subhanahu wa taala menjadikannya untuk kafaro dalam beberapa perbuatan-perbuatan yang kesalahan yang dilakukan oleh seorang seorang hamba ya demikian pula lebih dipertegas dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Huzaifah ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukafiruha salatu wa siyamu wa sadaqah." Ya. Fitnah atau kesalahan ya seseorang terhadap keluarganya, atau dalam membelanjakan hartanya atau dalam kurangnya menunaikan hak-hak tetangganya itu bisa dikafarah ditutupi dengan melaksanakan sholat, puasa dan bersedekah. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini pun juga menunjukkan secara khusus ketiga apa ini keutamaan tiga amalan tersebut yaitu sholat, puasa dan sedekah untuk e, menutupi kekurangan-kekurangan kita terhadap pihak-pihak yang selalu bergaul dengan kita yang wajib kita tunaikan hak-hak mereka yaitu keluarga kita, harta dan juga hak-hak tetangga-tetangga kita. Ini termasuk keutamaan yang ketujuh. Kemudian yang terakhir yang kedelapan, keutamaan bagi orang-orang yang berpuasa yang ini sangat ma'ruf yaitu mereka disiapkan di sorga nanti pintu yang khusus ya yaitu pintu ar-rayyan pintu arroyan. Arroyan itu secara bahasa dari kata-kata roy. Roy itu artinya uh, apa? Puas. Orang minum kenyang apa namanya itu bahasa, secara bahasa Indonesia. Orang ya, kalau makan kan kenyang namanya. Kalau minum puas gitu ya. Itu kata-kata roy. Jadi roy itu dari kata-kata itu. Jadi puas waktu meminum. Maka di kata-kata kata-kata royan itu artinya ya uh, <clears throat> pintu bagi orang yang masuk di situ maka dia tidak akan pernah kehausan selama-lamanya sebagai balasan dari puasa yang mereka lakukan di dunia. Ini namanya al jaza min jinsil amal ya. E, balasan dari jenis perbuatan karena mereka menahan diri dari memperturutkan syahwat sewaktu di dunia maka Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang sesuai dengan perbuatan mereka di akhirat nanti. Keutamaan ini disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan sesungguhnya di sorga nanti ada pintu yang dinamakan pintu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yaumal qiyamah yang nanti orang-orang yang berpuasa akan masuk dari pintu tersebut pada hari kiamat. Jadi pintu ini khusus yang dipanggil orang-orang oleh orang bagi orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka. Fa idza dakhalu ughliqa ughliqa. Kalau mereka sudah masuk maka pintu tersebut ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun maka tidak ada seorang pun yang masuk darinya selain mereka fa idza dakhala akhiruhum ughliqa wa dakhala syariba wa man syariba lam yadhma abadan maka kalau dia sudah masuk kalau mereka sudah masuk orang yang paling terakhir dari mereka sudah masuk maka ditutup pintu tersebut barang siapa yang telah masuk ke dalamnya dia akan meminum dan barang siapa yang telah meminum di dalamnya maka dia tidak akan pernah kehausan lagi selama-lamanya ini tentu saja keutamaan yang agung yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi orang-orang yang berpuasa dengan benar, berpuasa sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan dengan ikhlas dan melaksanakannya sesuai dengan petunjuknya yang dicontohkan oleh oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, e, kemudian itu tadi keutamaan yang berhubungan dengan puasa. Sekarang keutamaan yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu puasa Ramadan ini memang tempat berkumpulnya berbagai macam keutamaan dan kemuliaan. Makanya dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai syahrun syahrun mubarak ja'akum Ramadan syahrun mubarak ya telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang bulan itu sangat banyak keberkahan dan keutamaan padanya. Kita akan lihat di antara keutamaan tersebut seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Keutamaan pertama dan ini di antara keutamaan yang paling utama <coughs> Ramadan adalah syahrul syahrul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran padanya. Ini jelas keutamaan yang sangat agung. Allah subhanahu wa ta'ala memilih bulan ini untuk diturunkan padanya petunjuknya yang mulia. Yang merupakan pedoman manusia untuk menempuh jalan yang benar. Menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memilihnya pada bulan yang penuh dengan kemuliaan ini yaitu bulan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia sebagai petunjuk bagi manusia dan juga sebagai bayinat ya sebagai dalil-dalil sebagai penjelas dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan juga Al-Furqan. Al-Qur'an itu adalah Al-Furqan membedakan antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum syahra falyasum. Oleh karena itu barang siapa di antara kalian yang syahida yang ada yang hadir pada bulan tersebut artinya tidak sedang safar ya maka hendaknya dia dia wajib untuk untuk berpuasa. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala mengandengkan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan dengan diturunkannya Al-Qur'an yang ini menunjukkan bahwa sebab disyariatkannya puasa pada bulan tersebut karena bulan tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan padanya padanya Al-Qur'an. Dipilih untuk dijadikan sebagai bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Jelas ini merupakan keutamaan yang besar yang antum sudah ketahui. Oleh karena itulah para ulama salaf ya menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk mudarasah, mempelajari Al-Qur'an dan menyebutkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan membaca Al-Qur'an, merenungkan kandungannya, muroja apa-apa yang pernah dihafal untuk dipelajari dan diambil manfaatnya dengan sebaik-baiknya Meskipun jelas ini pada bulan-bulan yang lain juga diperintahkan tetapi pada bulan Ramadan para ulama salaf mengkhususkannya sampai sebagian di antara para imam seperti Imam Malik maupun yang lainnya, Imam Malik bin Anas, imam penduduk Madinah ya. Itu beliau meliburkan pelajaran-pelajaran hadis ya, pelajaran-pelajaran me menyampaikan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis untuk ketika bulan Ramadan agar bisa konsentrasi untuk banyak membaca Al-Quran dan merenungkan kandungan kandungan artinya. Nah oleh karena itulah ini tentu saja merupakan satu kesempatan besar bagi kita untuk mempelajari petunjuk Al-Quran dan berusaha memperbaiki penyakit hati kita dengan syifa ya penyembuhan yang terdapat di dalam kitab Allah yang mulia ini maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya meskipun jelas ya para ulama tidak pernah melarang adanya pengajian di bulan Ramadan apalagi jika itu berhubungan dengan mempelajari hukum-hukum yang berhubungan dengan puasa itu sendiri. Mereka tidak ada yang melarangnya. <clears throat> Di samping itu juga karena daripada waktu kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka tentu saja lebih bagus kita isi dengan pengajian, tapi kita selalu berusaha agar kita manfaatkan sebagian besar waktu kita untuk membaca Al-Quran, memurojaah kembali, <clears throat> Eh, pelajaran-pelajaran yang pernah kita dapati dan berusaha untuk mengambil secara maksimal petunjuk dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya yang yang mulia ini. Keutamaan yang kedua, tasfidu syayatini wa idlaku abwabin nirani wa fathu abwabil jinan. <coughs> ini saya pernah sebutkan pada uh, pertemuan kemarin hadis ini dibelenggunya setan-setan yang ini menjadikan peluang untuk berbuat baik itu semakin semakin besar <clears throat> dan semangat semakin tinggi. <clears throat> Juga ditutupnya pintu-pintu neraka dan dibukanya pintu-pintu sorga. <clears throat> Ini jelas merupakan keutamaan yang besar yang disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda "Ida jaa ramadhanu futihat abwabul jannati wa ughliqat abwabun nirani <clears throat> wa ughliqat abwabun nirani wa suffidati syayatin jika telah datang bulan Ramadan jadi persis masuk waktu Ramadan dan sudah kita ketahui masuk Maksudnya itu dimulai dari malam hari ya, waktu maghrib ketika telah dilihat hilal atau telah digenapkan bulan Syaban menjadi 30 eh, hari kalau tidak terlihat hilal, maka ketika mulai masuk maghrib itulah dikatakan waktu datangnya bulan Ramadan. Mulai masuknya hari pertama bulan Ramadan dimulai dari matahari terbenam. <clears throat> Kalau telah datang bulan Ramadan maka akan dibuka pintu-pintu sorga dan ditutup pintu-pintu neraka serta dibelenggu setan-setan. Jadi maksudnya setan-setan dari kalangan jin ya. Yang ini menunjukkan arti bahwa pada malam pada bulan bulan Ramadan ini kebaikan akan tersebar dan orang-orang yang punya semangat tentu semakin tinggi lagi semangatnya maka oleh karena itu jelas ini merupakan musim kebaikan yang sangat agung yang tidak Allah jadikan pada musim-musim yang lainnya oleh karena itu kesempatan untuk memperbaiki diri, mengapa ini menghapuskan dosa-dosa dan mensucikan jiwa kita sangat sangat terbentang di bulan yang agung ini sebagaimana yang saya sebutkan kemarin hikmah yang yang utama dari puasa Ramadan adalah untuk mencapai takwa sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum la'allakum tattaqun agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. <clears throat> ya, dalam hadis lain <clears throat> Dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga dengan sanad yang sahih disebutkan keutamaannya lebih lengkap lagi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidati syayatinu wa marad wa maradat sufidati syayatinu wa maradatul jinni wa ghulliqat abwabun nari falam yuftah minha babun." wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kullu lailatin wa dzalika kullu lailatin Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika telah datang malam pertama dari bulan Ramadan. Jadi sejak masuknya bulan Ramadan di malam awalnya maka waktu itulah mulai dibelenggu setan-setan dan jin-jin yang jahat ya. jin-jin ya. yang durhaka dan ditutup pintu-pintu neraka maka tidak dibuka satu pintu pun dan dibuka pintu-pintu surga tidak ditutup satu pintu pun dan pada waktu itu ada malaikat yang menyeru Ya bagi al khairi akbil wahai orang-orang yang menghendaki kebaikan maka hadapkanlah dirimu dan wahai orang-orang yang menghendaki keburukan maka aksir kurangilah keburukan-keburukanmu walillahi utaqa minan nar ya nasallallahu yaj'alana minhum dan Allah Subhanahu wa taala memiliki berkenan untuk memilih orang-orang yang disebut dengan utoko, ya, orang-orang yang dimerdekakan dari surga. Orang-orang yang secara perhitungan amalannya dia itu berhak masuk surga, tapi dengan keutamaan Ramadan maka diampuni dosa-dosanya dan dibebaskan dari dari neraka. Jadi secara perhitungan amalnya dia masuk masuk neraka, tapi karena dosa-dosanya maka karena keutamaannya bulan Ramadan diampuni dosa-dosanya sehingga dia dikatakan sebagai orang-orang yang utaka dibebaskan dari dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika kullalailatin yang itu terjadi setiap malam di bulan Ramadan. Dari awal malam sampai akhir. Oleh karena itu kesempatan untuk termasuk ke dalam golongan ini bagi orang-orang yang lemah iman seperti kita dan kurang amal kebaikannya seperti kita sangat sangat terbentang dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mencapai keutamaan tersebut. Kemudian yang ketiga, Lailatul Qadri. Pada bulan Ramadan terdapat malam kemuliaan. Ini juga malam yang penuh dengan kemuliaan yang sekali lagi semua keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan dalam ibadahnya tentu saja hanya akan didapatkan oleh manusia yang berusaha mencarinya berusaha mencarinya. Jadi jangan terpengaruh dengan cerita-cerita khurafat orang yang tiba-tiba sedang tidur tidak tangi dengan Lailatul Qadar. Bagaimana mungkin Lailatul Qadar itu kayak makhluk mendatanginya? Ini jelas tidak benar. Orang-orang yang mendapatkannya adalah orang-orang yang muwafaq. Bayangkan malam yang demikian besar keutamaannya para ulama salaf dulu mengejarnya dari awal sampai akhir mereka isi dengan ibadah. Dan itulah diantara hikmahnya e, menurut pendapat sebagian besar para ulama termasuk kebanyakan ulama saat ini mereka mengatakan yang rajih tidak ada tak ingin waktu tertentu kapan malam Lailatul Qadar itu. Tujuannya adalah agar manusia mengejarnya dengan semangat dari awal Ramadan sampai akhir. Meskipun yang paling diharapkan adalah 10 hari terakhir juga dalam hari yang saya sebutkan yaitu hari-hari yang ganjil. Itu yang paling diharapkan. Tapi pengetahuan tentang ingin penentuan kapan waktunya itu telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan manusia itu bersungguh-sungguh mencarinya dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kecuali kepada orang-orang yang diberi taufik yang berusaha sungguh-sungguh untuk untuk mendapatkannya karena Allah akan memberikan kemuliaan pada manusia sesuai dengan kesungguhan mereka walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ya orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami mereka itulah yang kami akan berikan hidayah agar bisa menempuh jalan-jalan kami. Jadi harus dengan kesungguhan dan perjuangan untuk mendapatkan kemuliaan, apalagi kemuliaan yang besar, yang besar seperti ini. <clears throat> ya, jadi ini uh, <clears throat> malam Lailatul Qadar yang penuh dengan kemuliaan. Kita tahu ini juga ada pada bulan Ramadan. Pada hadis yang saya bacakan pada pertemuan kemarin hadis yang sahih ketika memberikan kabar gembira tentang bulan Ramadan di situ Rasulullah SAW bersabda fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairuha faqad hurim ya. pada malam itu ada malam pada bulan tersebut ada malam yang keutamaannya lebih daripada seribu bulan barang siapa yang dihalangi dari kebaikannya maka sungguh dia telah terhalangi dari semua kebaikan maka ini jelas merupakan nikmat yang agung oleh karena itulah sekali lagi Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, ibadah-ibadah yang agung, ibadah-ibadah ketaatan yang agung. Saya ingatkan kemarin, kembali kemarin hadis yang saya bacakan ketika malaikat Jibril berdoa dan diaminkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang ketika para sahabat bertanya, "Apa sebabnya ya Rasulullah engkau mengucapkan amin tiga kali?" Maka Rasulullah SAW mengatakan malaikat Jibril berdoa dan aku mengaminkan. Di antaranya doa beliau adalah doanya malaikat Jibril alaihissalam adalah rogimaan kumriin. Celakalah seseorang yang adrokathu Ramadan Fansorofa minha falam yukfar lahu. Celakalah seseorang yang dia itu mencapai bulan Ramadan dan kemudian dia keluar darinya dalam keadaan belum diampuni dosa-dosanya. Doa ini diucapkan oleh malaikat Jibril, diamini oleh malaikat Jibril dan oleh oleh Nabi SAW. alaihi maka wajar kalau dikatakan man hurima khairuha faqad Orang yang terhalangi dari kebaikan mencapai kebaikan di bulan ini maka berarti dia memang orang-orang yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dihalangi dari kebaikan kebaikan tersebut. Ya ini e, tentang beberapa keutamaan bulan Ramadan dan <clears throat> Uh, adapun apa ini uh, tentang masalah yang berhubungan dengan targib ya, anjuran untuk berpuasa di bulan Ramadan secara khusus sudah kita ketahui hadis-hadisnya sangat terkenal seperti man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufiralahu ma taqaddama min dzanbihi ya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka perhatikan di sini tidak semua orang yang berpuasa akan mendapatkan keutamaan ya. Maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Imanan yaitu mengimani, membenarkan tentang kewajibannya, mengimani tentang syariat ini dari Allah Subhanahu wa taala, juga mengharapkan pahalanya. Jadi ada ada landasan dalam beramal, ada keikhlasan, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan darinya dan juga ihtisab mengharapkan mengharapkan pahala darinya. Inilah yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga target yang lain, ya keutamaan yang lain dalam puasa Ramadan secara khusus adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam hadis yang sahih. Beliau bersabda, Inna lillahi fi kulli yoomin wa laylatin utaqa'a minan nari fi syahri Ramadhan wa inna li kulli muslimin da'watan yad'u biha fayustajabu lahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari dan setiap malam di bulan Ramadan memilih orang-orang yang dibebaskannya dari neraka pada bulan Ramadan. Dan setiap muslim memiliki satu doa yang kalau dia berdoa dengannya maka akan dikabulkan doanya. Akan dikabulkan doanya. Oleh karena itu bulan Ramadan ini waktu berpuasa itu termasuk saat-saat yang ada padanya waktu dikabulkannya doa. Waktu dikabulkannya doa ada yang kita ketahui dalam hadis lain dikhususkan ketika iftar ketika berbuka puasa ada juga hadis-hadis yang umum yang mengatakan seluruh waktu seluruh waktu berpuasa. Nah, ini keutamaan secara khusus puasa pada bulan Ramadan. Hadis yang lain juga disebutkan uh, dengan sanad yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Amr ibnu Murrah al Juhani radhiyallahu anhu dia mengatakan jaa rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fakala salah seorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia mengatakan ya Rasulullah araaita in syahidtu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah wa sallaital khamsa wa sallaitul khamsa wa adaitu zakata wa sumtu ramadhana waqtahu famimman ana qala minas siddiqina syuhada. Ya Rasulullah bagaimana pendapatmu kalau aku mempersaksikan dua kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Salat lima waktu, menunaikan zakat, berpuasa bulan Ramadan pada waktunya Maka termasuk golongan apakah saya ini? Maka Rasulullah SAW mengatakan kamu termasuk siddiqin dan asyuhada Orang-orang yang mencapai golongan siddiq ya Tingkatan setelah para nabi Dan orang-orang yang mati syahid ini juga tentu saya merupakan keutamaan yang besar bagi amalan-amalan e, kewajiban tersebut, salat lima waktu, syahadatain, salat lima waktu, dan mengamalkan apa yang disebutkan dalam rukun rukun Islam ya. Ya, kemudian <clears throat> e, sebelum kita masuk ke apa ini pembahasan mengenai hukum yang berhubungan dengan ancaman berbuka puasa dengan sengaja. Ini disebutkan secara ringkas ya dalam hadis yang sahih itu disebutkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> sedang tidur, maka datang kepadanya malaikat yang kesimpulannya waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan penduduk neraka. Di antaranya ada sekelompok orang yang mereka itu digantung terbalik kaki mereka di atas dan dijadikan gantungannya pada arakib apa ini e, urat yang ada di belakang tumit ya. dalam keadaan apa ini mulut mereka terbelah sambil mengeluarkan darah ketika itu Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat man haula maka dijawab alladzina yuftiruna qabla tahillata saumihim mereka adalah orang-orang yang berpuasa, apa ini yang berbuka puasa sebelum waktu berbuka. Ini artinya saya dengan sengaja, maka itu adalah ancaman yang sangat besar ya. Diancam dengan neraka karena ini merupakan pelanggaran terhadap satu hal yang yang besar kewajibannya dalam Islam. Meskipun tentu saja pendapat yang kuat bagi orang yang meninggalkan berbuka puasa dengan sengaja bahwa orang yang meninggalkan berpuasa dengan sengaja, yakni berbuka puasa dengan sengaja ya, <clears throat> membatalkan puasanya dengan sengaja, orang seperti ini tidak ada ganti puasanya, tidak bisa membayar utang. Karena yang dia syariatkan mengganti mengganti atau membayar utang itu bagi yang berpuasa termasuk sholat dalam masalah ini bagi orang-orang yang punya uzur, maka bagi yang tidak memiliki uzur pendapat yang roji adalah mereka tidak ada kesempatan untuk mengganti lagi yang ada cuma bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini merupakan perbuatan dosa yang sangat besar pelanggaran terhadap rukun Islam oleh karena itu bertobat dengan sungguh-sungguh dan dia berusaha melaksanakan amal-amal kebaikan yang diharapkan bisa memperbesar atau memberatkan timbangan amalannya adapun ada hadis yang sangat lemah yaitu yang berbunyi man aftara yauman min ramadhan muta'ammidan la yujzi'uhu siyamu dahri wa in Barang siapa yang berpuasa sehari saja di, apa ini berbuka puasa, membatalkan puasa sehari saja di di bulan Ramadan dengan sengaja tanpa uzur, maka tidak akan mencukupinya untuk mengganti puasa tersebut meskipun dia berpuasa sepanjang masa. Ini adalah hadis yang lemah, hadis yang baif yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran karena tidak benar penisbatannya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang jelas yang benar adalah hadis yang saya bacakan tadi sebelumnya, ancaman bagi orang-orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja tanpa ada uzur yang dibenarkan dalam syariat. Ya, demikianlah tentang berapa keutamaan dan penjelasan yang berhubungan dengan membatalkan puasa di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dari kajian kita pada kesempatan kali ini. Untuk pertemuan besok nanti saya akan bacakan beberapa hukum yang yang tayasar ya yang bisa saya bacakan karena tinggal besok waktu daurah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua dari kajian pada sore hari ini. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumil qiyamah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.